Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang telah menurunkan, menanamkan kedamaian, ketentraman, rasa sakinah di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanim. Untuk Allah tambahkan atas iman yang telah ada. Artinya adalah apa? Allah ingin buktikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Mereka adalah orang-orang yang tenang di dalam menghadapi hidup ini. Allahumma salli wa sallim wa barik hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا أعلم إنك a'lam innaka anta allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi rindu hati ini cinta hati ini kepada seorang rasul bagaimana tidak Allah saja cinta kepadanya maka kita pun harus mengikuti cinta Allah kepadanya bahkan Allah bersalawat kepadanya. Oh. Ingat, Allah tidak pernah menggambarkan dirinya salat. Allah tidak pernah menggambarkan dirinya puasa. Allah tidak pernah menggambarkan dirinya membaca Al-Quran. Tapi Allah menggambarkan dirinya dalam Al-Quran adalah apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalli Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lihat subhanallah. Allah gambarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Hai orang yang beriman, yang beriman Sallu Sallu Sallu alaihi wasallim selima bersalawatlah engkau kepada Nabi. Niscaya salawatmu akan mendatangkan keselamatan bagi dirimu. Subhanallah. Hidup akan dimudahkan. Dekat semakin dekat, cinta semakin cinta. Rindu semakin rindu. Allah Akbar. Kita akan dengarkan sekumpulan anak-anak muda dari Marawis Al-Haramain. Mereka akan bersalawat. Menghibur kita dengan senandung yang bisa mendatangkan syafaatul utma pertolongan yang besar di umil mahsyar nanti. Bahkan salawat-salawat ini akan menjadikan kita apa? Tahta Sayyidina Muhammadin berdiri dalam barisan yang sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi Mudah-mudahan buat ini bisa membuat kita menjadi tenang. Yang bermasalah akan hilang masalah. Yang depresi mungkin dia akan menjadi orang yang jauh lebih sehat. insyaallah Mari kita dengarkan.